Di dalamnya dibahas tentang macam-macam hati dan di dalamnya dibahas bagaimana seseorang membersihkan jiwanya. Seraku yang kucintai karena Allah, Sering Anda dengar barangkali seorang mengatakan janganlah engkau bergaul dengannya karena dia hatinya culas. Barangkali Anda juga pernah mendengar ada seorang yang memberikan nasihat kepada kita agar kita jangan bergaul dengan seseorang dan dia mengatakan karena hatinya jahat dan seterusnya. Padahal dia tidak tahu apa yang ada di dalam hati orang tersebut. Mengapa dia bisa mengatakan hatinya jahat? Mengapa dia bisa mengatakan hatinya hati serigala? Mengapa dia bisa mengatakan hatinya culas? Karena apa? Karena yang dia lihat barangkali dari perkataannya. Karena yang dia lihat dari apa yang dilakukan oleh tangannya. Barangkali dia melihat dari berbagai bentuk aktivitas dohir orang tersebut. Sehingga mengatakan jangan sampai engkau bergaul dengannya karena hatinya hati serigala dan seterusnya. Saudaraku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ternyata hati merupakan ukuran baik dan tidaknya seseorang. Kalau kita ingin mengetahui sebagaimana disebutkan oleh orang bijak kalau kita ingin mengetahui apa yang terdapat di dalam cerek atau terdapat di dalam teko, maka tidak perlu membuka teko. Cukuplah kita tuangkan, maka yang keluar dari mulut teko itulah menunjukkan apa isinya, apakah itu kopi, apakah itu teh. Demikian juga para jemaah, demikian juga saudaraku yang kucintai karena Allah. Seseorang akan bisa dinilai dari ucapannya, dinilai dari perbuatannya, bagaimana tentang hatinya. Maka benar apa yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari hadis An Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah wa idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb rawahul bukhari wa muslim ingatlah bahwa di dalam jasad seseorang itu ada segumpal daging apabila baik daging tersebut maka baiklah semua jasad orang tersebut dan apabila rusak maka rusaklah badannya semuanya Saudaraku pendengar Radio Roja yang aku cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah bahwa hati ini yang disebut di dalam bahasa Arab kolbun yang maknanya hakikatnya adalah jantung. Adapun hati dalam bahasa Arab adalah al-kabdu yang kita sebut dengan istilah bahasa hepar atau hati pada hakikatnya makna dalam bahasa Arab kolbun adalah jantung. Di mana jantung atau hati ini merupakan pemimpin dari semua anggota tubuh manusia. Sebagaimana pemimpin dalam pasukan atau tentara. Kalau hati menyuruh tangan untuk mengambil, maka akan melangkah kaki dan tangan mengambil. Tidak mungkin mata dibiarkan liar melihat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hatinya yang telah memerintahkannya. Kemudian dilakukan oleh mata dan dia liar melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia tahu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil mu'minina an yaghuddu absarahum wa furujahum. Katakanlah kepada orang beriman agar mereka itu memelihara an yahuddu min absarihim wa furujahum agar memelihara sebagian dari pandangannya dan memelihara menundukkan sebagian dari pandangannya dan memelihara kemaluannya. Saudaraku, pendengar Radio Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah Kedudukan hati sangatlah penting bagi seseorang karena semua langkahnya, semua perbuatannya tergantung kepada hatinya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman memenuhi neraka jahanam dengan kebanyakan jin dan manusia karena apa? Karena mereka tidak menggunakan hatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 7 ayat 179 walaqad dharana li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun Sungguh kami memenuhi neraka jahanam dengan kebanyakan dari golongan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, akan tetapi tidak dipergunakan untuk berpikir. Mereka memiliki mata, tapi tidak digunakan untuk melihat. Mereka memiliki telinga, tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah seperti binatang bahkan lebih sesat daripada binatang dan mereka lah orang-orang yang lalai dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir mengatakan dalam ayat ini bahwa laisa yantafi'una bi syai'in min hadhil jawarih allati ja'alaha Allahu sababan lil hidayah Makna dari ayat ini kata beliau adalah mereka tidak memanfaatkan sesuatu dari anggota tubuh tersebut yaitu hati, mata, dan telinga sebagai alat pendengar yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebab untuk meraih hidayah. Karena orang untuk mendapatkan hidayah dia menggunakan telinganya untuk mendengar, menggunakan matanya untuk membaca, menggunakan hatinya untuk berpikir. Mengapa hati dikatakan tempat berpikir sebagaimana Allah berfirman Inna dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun Sesungguhnya hal tersebut merupakan peringatan bagi orang-orang yang memiliki hati. Apa itu? Sebelumnya Allah berfirman dalam surat Qaf ayat 37, surat yang ke-50. Wakam ahlakna qabalahum min qarnin hum ashaddu minhum batsam. Fanaqabu fil bilad hal min mahis. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun Berapa banyak telah kami musnahkan orang-orang sebelum mereka. Dan mereka orang-orang yang lebih kuat dari mereka. Dan mereka juga sudah berkeliling ke beberapa, beberapa negeri. Apakah mereka mendapatkan tempat berlari dari kebinasaan mereka? Sesungguhnya hal yang demikian ini merupakan peringatan bagi orang yang punya hati disebutkan oleh ahli tafsir di sini adalah orang yang punya akal dipakai hati sebagai tempat dan akal tempatnya di dalam hati. Pendengar Radio Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di mana saja Anda berada. Perhatikan berapa banyak kejadian-kejadian yang kita alami, yang kita saksikan dengan mata kepala kita sendiri, yang kita dengar dengan telinga kita sendiri. Namun, berapa banyak kita bisa mengambil pelajaran terjadinya gempa bumi, terjadinya banjir, terjadinya kebakaran yang melayangkan beberapa nyawa, yang semuanya itu merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Namun, apakah kita bisa mengambil pelajaran dari hal tersebut? Saudaraku, pendengar Radio Roja yang aku cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan biarkan diri kita terlena dengan apa yang kita lakukan karena semuanya akan dimintai pertanggungan jawab. Hati akan dimintai pertanggungan jawab. Pendengaran dimintai pertanggungan jawab. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. ma laisa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Janganlah engkau berbicara, berpendapat, bersikap sesuatu yang tidak ada ilmunya, artinya tidak mengerti ilmunya. Karena pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala hendaklah dia senantiasa memperhatikan apa yang dia ucapkan memperhatikan apa yang dia lakukan oleh tangannya memperhatikan apa yang dia kerjakan dengan kakinya karenanya semuanya akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala sudahkah dia berpikir ketika dia mengucapkan sesuatu kata-kata, ketika dia mengeluarkan kata-kata dari lisannya, bahwa itu akan dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang dia lupa mengucapkan sesuatu yang menyakiti saudaranya. Kadang dia lupa bahwa ucapannya termasuk perkara yang menjerumuskannya ke dalam neraka yang dalamnya 70 tahun perjalanan kadang dia lupa mengucapkan sesuatu ternyata Allah menyamakannya dengan makan bangkai daging bangkai saudaranya la yaghtab ba'dukum ba'dha ayawaddu hadukum ay yakula lahma akhih maitan fakarihtumu janganlah satu sama lain saling ribah maukah kalian, salah seorang dan kalian makan daging bahkan bangkai daging saudaramu sendiri, maka jelas dia tidak akan pernah mau. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah kita jangan merasa selamat di hadapan Allah. Ketahuilah bahwa semua yang akan yang kita lakukan ini akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bagaimana perjalanan salafus soleh mereka mereka yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sorga seperti para sahabat sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Auf bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Talha fil jannah, wa Zubair bin Ibnu Awam fil jannah, wa Abdurrahman bin Auf fil jannah, wa Sa'id bin Zubair bin Zaid bin Amr bin Nufail fil jannah, wa Abu Ubaidah ibn Jarrah fil jannah. Rawahu Tirmidzi wa Ahmad wa sahahu al-Albani. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Bakar berada di surga dan Umar berada di surga. Ali berada di surga dan Utsman berada di surga. Tolha juga masuk surga dan Zubair bin Awam masuk surga dan Abdurrahman bin Auf masuk surga. Wa Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail masuk surga dan Abu Ubaidah Ibnu Jarrah juga dia masuk surga. Hadisnya sahih dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan Ahmad dan disahihkan oleh Asy' Al-Albani. Ini merupakan persaksian Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sepuluh orang sahabat beliau dengan surga. Namun ketahuilah saudaraku yang aku cintai karena Allah yang kita tidak ada jaminan apakah kita selamat dari siksa Allah. Tidak ada jaminan apakah kita selamat dari azab Allah. Namun ketahuilah saudaraku, mereka yang mendapatkan jaminan surga dari Allah seperti Abu Bakar As-Siddiq dia mengatakan bahwa disebutkan oleh Muqayyim apabila dia solat, dia banyak menangis. Wa kana idza qama ila shalah ka'annahu 'udun min khasyatillah azza wa jal rawahu Ahmad. Ketika dia berdiri untuk melakukan solat, dia menangis karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qatada berkata, "Balagani an Abu Bakrin qal, laitani khadiratun ta'kulun ad-dawab Rawahu Ahmad. Qatada mengatakan, telah sampai kepada aku bahwa Abu Bakar berkata, Seandainya aku menjadi sayur mayur yang hijau yang dimakan oleh ad-dawab yaitu binatang ternak. Menunjukkan apa jamaah para pendengar dari roja yang aku cintai karena Allah. Menunjukkan bahwa takutnya Abu Bakar As-Siddiq kepada Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang dijamin dengan surga oleh nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam dia masih mengatakan laitani khadiratun lau laitani khadiratan ta'kuluni dawab seandainya aku menjadi sayur mayur yang hijau yang menjadi santapan bagi binatang ternak karena apa? Karena tidak ada pertanggung jawab sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Laitani di sini adalah satu kata disebutkan adalah kalimat tarajju' wa tarahum yang dipakai untuk sesuatu yang mustahil untuk terjadi. Sebagaimana juga dalam Al-Qur'an dikatakan disebutkan di dalamnya laitani kuntu turaba yang yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa ya laitani kuntu turaba ketika pada hari seseorang melihat apa yang dilakukan ketika dalam kehidupan di dunia yang dia harus bertanggung jawab di hadapan Allah dia mengatakan seandainya aku dulu menjadi tanah tentu saja tidak mungkin karena hal sudah berlalu pendengar roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana perjalanan salafus soleh. Kalau mereka yang dijamin oleh Allah dengan sorga, demikian takutnya. Banyak menangis karena Allah. Bagaimana dengan kita? Abu Bakar mengatakan, menangislah. Ubku fa illam tabku fatabakau fatabaku rawahu Ahmad. Menangislah kalau engkau tidak menangis maka kalian nanti akan saling menangis karena melihat betapa besar adab Allah, betapa besar hisab yang ada di akhir di akhir kiamat, betapa besar cobaan, fitnah yang dihadapi oleh manusia ketika dia berhadapan dengan Allah Rabbul Alamin. Saudaraku, pendengar roja yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah juga menyebutkan di dalam kitabnya Da'wat Dawa ketika Umar membaca surat Tur dan sampai kepada ayat inna azab rabbika lawaqi sesungguhnya adab Rabbmu benar-benar akan terjadi dia menangis dan sangat menangis sampai beliau sakit dan orang mengunjunginya ketika beliau mau meninggal dan beliau meninggal ditikam oleh orang kafir ketika beliau menjadi imam solat di waktu solat beliau menjadi imam ketika dalam sakit yang menuju kematian beliau mengatakan waihak da haddi alal ardi asahu an yarhamani celaka letakkan pipiku di atas bumi mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepadaku ini dibawakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya ada wadawa Pendengar Radio Raja yang dimuliakan Allah Aina nahnu min akhlaqis salaf Aina nahnu min haula as-salafus salih di mana letak kita dengan mereka salafus saleh sahabat-sahabat yang mulia yang mereka dijamin dengan surga oleh Allah oleh Rasulnya dengan sabdanya yang sudah kami sampaikan tadi. Namun mereka tetap banyak menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau membaca ayat di tengah malam yang membuat beliau takut, fayabqa fil bait ayyaman yu'adu yahsabunahu marida. Ketika beliau membaca ayat yang biasa menjadi wiridnya di malam hari lalu membuat beliau takut Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kemudian beliau tinggal di rumahnya sampai beberapa hari yang disangka oleh orang-orang sakit sehingga dikunjungi beliau dan juga disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Da'wa Dawa wa kana fi wajhihi radhiyallahu anhu khattan aswadan minal buka bahwa di wajah beliau itu ada dua garis hitam karena apa? Karena bekas menangis. Umar Mukhattab Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma mereka dijamin oleh Allah dengan surga. Mereka dijamin oleh Allah oleh nabinya dengan surga, tapi mereka tetap takut dengan siksa Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita yang kita biarkan telinga kita mendengarkan yang dilarang oleh Allah dari musik, dari nyanyian-nyanyian yang dilarang oleh Allah. Kadang kita enggan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Karena apa? Karena hati sudah membeku sampai mengatakan wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaih wa fi adhanina waqrun wa min bainina wa bainaka hijab fa'mal innana amilun mereka mengatakan hati kami terkunci dari seruan kalian dari seruanmu kepada kami dan di telinga kami tersumbat tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah dan di antara kami dengan engkau ada penghalang silahkan engkau berbuat dan kami tetap berbuat ketahuilah saudaraku bahwa telinga merupakan karunia Allah semuanya akan diminta pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala ketahuilah bahwa mulut ini diciptakan oleh Allah untuk sesuatu yang bisa kita persembahkan kepada Allah maka dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bisa menjamin kata Nabi di antara dua jenggotnya man dhamana li baina lihyai wa baina fakhidhayhi adman lahu al jannah. Barang siapa yang menjamin untukku antara dua jenggotnya, yaitu mulutnya, lisannya, dan menjamin untuk bisa menjaga antara kedua pahanya, yaitu kemaluannya, kehormatannya, maka aku akan jamin baginya surga. Ketahuilah saudaraku yang dimuliakan Allah, ini sebagai mukaddimah dari kajian kita, kita Tazkiyatun Nufus, untuk mengetahui bagaimana hati itu yang nantinya akan diminta pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati yang kaku untuk menerima kebenaran akan keras bagaikan batu, bahkan lebih keras dari batu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yashaqqaqu fayakhruju minhu lama yatafajjaru minhu al-anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al-ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah Kemudian hati itu mengeras seperti batu bahkan lebih keras daripada batu. Padahal batu yang keras itu masih bisa mengalir sungai. Batu yang keras bisa mengalir air. Dan batu yang keras kadang-kadang terjatuh karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun, hati yang keras dan kaku jamaah sekalian, saudaraku yang kucintai karena Allah, sulit untuk menerima kebenaran sulit untuk menerima al-haq sampai mengatakan waqalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilai mereka mengatakan bahwa hati kami sudah tertutup untuk menerima seruanmu ini menunjukkan kalau hati sudah kaku dan beku dan keras bagaikan batu, sulit untuk menerima kebenaran. Ketahuilah saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lihat perjalanan salafus saleh Sebagaimana asar-asar yang kami bawakan tadi Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq Bagaimana Umar bin Khattab dan bagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhum meskipun mereka dijamin oleh Allah dan oleh nabinya dengan surga tapi mereka tetap mengedepankan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh Ibnu Qayyim al Jaziah, wa hadza Utsman bin Affan radhiyallahu anhu kana idza waqafa 'ala al-qabr yabki hatta yabulla lihyatuhu wa qala law annani bainal jannati wan nar la adri ila ayyatihima yu'mar bi lakhtartu an akuna ramadan qabla an a'lam ila ayyatihima asiru kata beliau inilah Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau melalui sebuah kuburan beliau menangis sampai jenggot beliau basah. Ini menunjukkan bahwa memelihara jenggot itu hukumnya wajib. Dan beliau berkata, seandainya aku berada di antara sorga dan neraka, aku tidak tahu kemana aku diperintahkan di antara keduanya untuk masuk maka sungguh aku akan pilih untuk menjadi romat, yaitu batu arang yang sudah dibakar. Sebelum aku tahu kemana aku akan berjalan atau masuk ke surga atau neraka. Demikianlah salafus soleh. Bagaimana dengan Ali radhiyallahu taala anhu wa kana yashtaddu khawfuhu minasnatain dia sangat takut kepada dua perkara tulul amal atau tulul amal wa tibail hawa yang pertama beliau sangat takut dengan memanjangkan angan-angannya dan yang kedua beliau takut untuk mengikuti hawa nafsu dan beliau mengatakan fa amma tulul amal fayunsil akhirata wa amma tiba'ul hawa fayasudda 'anil haq. Adapun memanjangkan angan-angan bisa membuat orang melupakan akhiratnya. Dan adapun mengikuti hawa nafsu maka itu akan menghalangi seseorang dari kebenaran. Kemudian beliau melanjutkan ala wa inna dunya qad wallat mudbiratan wal akhirata muqbilatan Ketahuilah bahwa dunia itu akan berlalu sementara akhirat akan datang. Walikulli wahidatin banun dan bagi masing-masing dunia dan akhirat itu ada anak-anaknya. Fakunu min abna'il akhirah. Hendaklah kalian menjadi anak-anak akhirat Maksudnya di sini orang-orang yang senantiasa memperhatikan akhiratnya. Wala takunu min abna'id dunya dan jangan jadi kalian orang-orang yang senantiasa dikuasai oleh dunianya yaitu menjadi anak-anak dunia. Fa innal yauma amalun wala hisabun wa ghadan hisabun wala amal. Sesungguhnya hari ini yaitu dunia ini yang ada adalah amal, tidak ada hisab sementara nanti di akhirat yang ada adalah hisab dan tidak ada amal. Itulah saudaraku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka salafus soleh yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun mereka sudah dijamin oleh Allah dengan surga. Sementara kita tidak ada satupun yang dijamin untuk masuk sorga. Tidak ada satupun yang dijamin selamat dari siksa neraka. Namun tidak sedikit di antara kita yang berani untuk mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan di dunia dari perkara-perkara yang buruk di hadapan Allah dengan enaknya mengatakan biar nanti aku bertanggung jawab pada Allah. Sekarang nggak apa-apa melihat film-film porno. Biar nanti aku bertanggung jawab kepada Allah. Tidak apa-apa sekarang korupsi, mencuri dan seterusnya. Biar nanti aku bertanggung jawab, bertanggung jawab pada Allah. Sekarang berzina dan seterusnya. Padahal mereka yang sudah dijamin oleh Allah, oleh nabinya dengan surga mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah hati ini merupakan cerminan bagi seseorang untuk dikatakan dia adalah baik atau tidak. Insya Allah kita akan membahas kitab Tazkiyatun Nufus yang ditulis oleh Syekh Ahmad Farid di mana kitab ini merupakan kumpulan dari tulisan para ulama di antaranya Al-Ghazali Al-Ghazali dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah juga Ibnu Rajab Al-Hambali. Dalam kitab tersebut dibahas beliau buka dengan ikhlas wal mutaba'ah. Karena ikhlas dan mutaba'ah ini merupakan syarat diterimanya amal. Kemudian beliau memulai dengan ikhlas. Beliau menyadari betapa penting ikhlas ini karena banyak para ulama yang membuka kitabnya dengan hadis tentang niat innamal a'malu binniyat seperti al Imamul bukhari beliau membuka kitab Sahihul Bukhari dengan hadithun niyah. Innamal innamal a'malu binniyat. Demikian juga Al-Imam Al-Baghawi dalam kitabnya Syarhus Sunnah beliau buka dengan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya perbuatan itu tergantung niatnya. Al-Imam An-Nawawi dalam Arba'in An-Nawawiyah beliau buka dengan innamal a'malu binniyat. Dalam kitabnya Riyadhus Solihin demikian juga menunjukkan betapa pentingnya ikhlas. Kemudian dalam kitab ini dibahas tentang keutamaan ilmu dan ulama. Karena di dalam kita beramal harus ada atas ilmu dan bimbingan para ulama. Kemudian juga dibahas di dalamnya macam-macam hati, dan tanda hati yang sehat dan hati yang mati. Apa yang menjadi sebab hati yang mati dan seterusnya yang insya Allah kita akan bahas pada pertemuan pertemuan berikutnya insya Allah taala. Pendengar Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Sebagaimana antum dengarkan tadi bahwa hati adalah cermin bagi seseorang. Kalau orang hatinya baik, maka baiklah semuanya. Ala wa inna fil jasadi mudghah wa idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Ingatlah bahwa di dalam jasad ada segumpal daging. Kalau baik daging tersebut maka baiklah semua jasadnya dan kalau rusak maka rusaklah semua jasadnya yaitu hati. Ya. Dan disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Sekolani mengapa dinamakan kolbun karena yang namanya hati itu senantiasa berbolak-balik. Al-qalb artinya berbolak-balik dalam ber banyak perkara. Sekarang dia misalkan melakukan sesuatu dengan ikhlas, namun kemudian dia tidak ikhlas lagi. Itulah kenapa dinamakan dengan dengan al-qalb. Ya. Sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan Eh, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Lanjut. Baik, bagi para pendengar inilah kamu subhanahu wa ta'ala Demikian yang baru saja kita simak Dari apa yang disampaikan oleh Al-Ustaz Mahfud LC Fudahullahu ta'ala Dan juga apa yang disampaikan tadi Mukadimah oleh Al-Akhfawas Berkaitan tentang tema Tazkiyatun Nufus kita pada sore hari ini Yang beliau Eh, sampaikan kajian ini dari salah satu risalah karya Syekh Ahmad Farid Fadahullah Ta'ala ya. Tapi pada pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala akan kita buka sesi tanya jawab mungkin bagi Anda yang ingin bertanya perihal pembahasan kita sore hari ini atau mungkin ada yang terlewat dari catatan antum, Anda bisa bertanya kembali di line telepon 8236543 atau di lain SMS di 088887631110. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kembali di frekuensi 756 AM dan anda yang baru bergabung bersama kami kajian edisi sore pada kesempatan hari ini secara langsung kita sampaikan dengan tema tazkiyatun nufus yang disampaikan secara langsung oleh Al Ustaz Mahfud LC Hafizahullah taala. Dan kita buka sesi tanya jawab bagi Anda yang ingin bertanya silahkan di 823 6543. Ustaz kita angkat telepon yang pertama saja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Dengan Indah Bintaro. Baik, silakan Pak Ustaz langsung. Assalamualaikum Ustaz. Uh, saya nih uh, so, sebenarnya tipe orang yang kalau udah berselisih paham sama iya. orang tersebut susah iya. sekali untuk balik seperti semula gitu loh. Ya, Uh, yang saya mau tanyakan apa uh, hati kita ini digerakkan sendiri oleh uh, manusia tersebut atau memang digerakkan sama Allah gitu. Ya, itu iya. aja ya Ustaz. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Baiklah. Uh, pertama, harus diketahui bahwa sebaiknya kita itu menjadi orang yang pemaaf, Wala'afina anin nas, yang berikan maaf kepada seseorang. Ya. Adapun kita tidak mau memberikan maaf atau memberikan maaf, kalau tadi bertanya apakah ini digerakkan oleh Allah, maka jawabannya adalah iya. Ya. Iya dari sisi apa? Iya dan tidak. Ya. Pertama iya, ketahuilah kehendak Allah itu ada dua macam. Yang namanya iradah kauniyah dan yang kedua iradah syar'iyah. Bahwa kehendak Allah yang pertama iradah kauniyah. Tidak ada satupun yang ada di dunia ini kecuali kejadiannya adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti orang juga mencuri, orang marah. Nah, itu iroda kaunia. Tapi ketahuilah tidak termasuk iroda syariah. Karena apa? Karena Allah tidak ridho dengan orang yang marah. Karena Nabi bersabda, la tagdab, jangan mudah marah. Allah tidak ridho dengan orang mencuri. Ya. Artinya tidak, tidak berkehendak dengan orang mencuri secara iradah syariah. Sebagaimana Allah berfirman, As-sariq was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Orang yang mencuri laki dan perempuan, potonglah kedua tangannya. Nah ini menunjukkan bahwa ketika Anda berselisih dengan orang, berselisih faham dengan orang, kemudian tidak mau maafkan kalau pertanyaan pertanyaan apakah ini kehendak Allah, maka iya dan tidak. Ya. Karena orang yang tidak mau memaafkan orang lain karena kesalahan, ya, atau dia melakukan iri dengki dan seterusnya, apapun perbuatan terjadi di dunia ini yang tidak baik dan tidak di, di apa namanya diridai oleh syariat, tidak dibenarkan syariat, maka itu masuk kehendak Allah yang sifatnya kauniyah, namun tidak masuk pada kehendak Allah yang sifatnya syariah. Ya, yakin. Taib. Demikian eh, kepada pendengar kita di Bintaro jawabannya. Dan kembali kita berikan kesempatan bagi para pendengar yang lain. Silahkan bagi Anda ingin menghubungi di 8236543 dalam tema Tazkiyatun Nufus pada sore hari ini. Kita angkat kembali satu penelpon yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa? Di mana Bapak? Ya, Ah, Pak Eko ya, silakan Pak. Ah, ini Ya, dikeraskan Uh, ya, Pak. Kalau seumpama ada sekelompok kaum muslimin yang melakukan zikir-zikir tertentu yeah. ataupun melakukan ibadah-ibadah tertentu yeah. yang mereka bermaksud untuk mentazkiyah mm hmm. atas diri, diri mereka itu apakah hal yang seperti ini mereka akan dapatkan apa yang mereka maksud gitu Ustaz? Iya. Jazakallahu khairan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pertanyaan yang sangat baik sekali bahwa kalau kita lihat di dalam uh, kenyataan sehari-hari banyak orang menawarkan cara-cara untuk tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa, membersihkan hati. Ketahuilah bahwa tazkiyatun nufus ini termasuk di antara perkara yang disyariatkan. Ya. Perkara yang disyariatkan. Ya. Seperti dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nafsi wa ma sawwaha. Qad aflaha man zakkaha." Qad aflaha man zakkaha wa khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Namun cara mensucikan jiwa tentu saja tidak semaunya kita. Ada orang agar bersih jiwanya kemudian melakukan ritual-ritual tertentu ya, atau zikir-zikir tertentu yang Bapak katakan tadi itu adalah amalan di mana amal itu ya tentu saja haruslah terpenuhi dua syarat yaitu al-ikhlas wal mutaba'ah. Sebagaimana Allah SWT berfirman, "Man kana yarju liqa'a rabbi falyamal 'amalan shaliha wa la yushrik fi ibadati rabbihi ahada wa la yushrik bi ibadati rabbihi ahada." Wa la yushrik bi ibadati rabbihi ahada pada akhir surat Kahfi. Barang siapa yang hendak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia beramal yang soleh dan jangan menyekutukan Allah dalam beribadah. Apa amal soleh? Amal soleh disebutkan oleh Fudal bin Iyad, innal amal idza kana khalisan wa lam yakun sawaban la yuqbal. Wa idza kana sawaban wa lam yakun la yuqbal hatta yakuna khalisan sawaban. Wal khalis an yakuna lillah, was sawab an yakuna ala sunnah. Suatu amal termasuk tazkiyatun nufus, suatu amal ibadah apabila dia itu ikhlas tapi tidak sawab, maka tidak diterima. Dan apabila amal itu sawab tapi tidak ikhlas, tidak diterima sampai dia itu sawab, ikhlas dan sawab. Adapun khalis, ikhlas adalah hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan adapun uh, sawab adalah sesuai dengan sunnah. Coba perhatikan ketika Abu Musa al-Ash'ari melalui suatu majelis ya. Kemudian dia melihat satu yang ganjil. Namun beliau tidak langsung menegur majelis dikir itu, lalu datang kepada sahabi al-jalil yaitu Abdullah ibn Mas'ud. Dan beliau melaporkan hal tersebut. Ada halako-halako, kelompok-kelompok di masjid yang mengatakan sabbihu mi'a, wahalilu mi'a, tasbih seratus kali, tahlil seratus kali, dan seterusnya. Kemudian ditanya oleh Ibn Mas'ud, Kenapa kalian melakukan sesuatu yang padahal baju-baju sahabat Nabi masih belum usang, kemudian alat-alat minum, alat-alat makanannya belum pecah. Artinya masih ada sahabat-sahabat Nabi melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa mereka mengatakan, wahai ibnu Mas'ud, kami tidak mengerjakan kecuali kebaikan. Apa jawab beliau? Kam min muridin lil khairi lan yusiba. Berapa banyak orang yang menghendaki kebaikan tapi nggak sampai. Kenapa? Tujuannya ikhlas, tujuannya baik, namun caranya tidak sesuai dengan yang ditentukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah alam. Iya, mungkin tambahan Ustaz. hmm. Fenomena yang kita saksikan sekarang juga begitu banyak atau maraknya kajian-kajian dengan pembahasan tazkiyatun nufus. yeah. Akan tapi tak kala kita saksikan iya. atau mungkin kita hadir di dalamnya hanya berkaitan yang dibahas tentang akhlakul karimah terhadap sesama ya, yeah. tidak marah, tidak yeah. dengki. Tapi yeah. satu sisi kita lihat mereka tidak me, atau ustadznya tidak menjelaskan tentang hakikat yeah. tauhid dan bahaya yeah. kesyirikan apa ini yeah. bermanfaat. Yeah. Iya. Uh, Jazakallah khairan, pertanyaan sangat baik ya. Insya Allah akan kami kupas pada pertemuan berikut bahwa penyakit dari hati. Kenapa kita perlu membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita? Karena ada penyakit. Dan penyakit yang sangat besar adalah bermuara dari dua. Yang pertama adalah subhat, yang kedua adalah syahwat. Di mana subhat ini melahirkan keraguan-raguan, ya. Karena subhat itu al-iltibas, yaitu kerancuan dan melahirkan keraguan-raguan. Misalkan tauhid dikatakan ini adalah ajaran sesat, tauhid dikatakan ini syirik dan seterusnya. Sunnah dikatakan bid'ah, bid'ah dikatakan sunnah dan seterusnya. Ini merupakan subhat. Dan syahwat adalah perkara yang bisa menjerumuskan orang kepada kebinasaan karena perbuatan maksiat. Nah, kalau hanya sekedar membersihkan jiwa ya dengan cara sebatas dengan akhlak, kita tidak menafikan akhlak ya. Namun akhlak penting. Ya, sebagaimana dalam uh, kitab uh, Al-Aqidah Al-Wasithiyah di situ Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan setelah akidah dan akhlak bisa dibuka pada halaman terakhir beliau mengatakan akidah dan akhlak tidak bisa dipisah. Maka kalau hanya sekedar membersihkan jiwa dengan akhlak semata, tentu saja tidak akan pernah ada manfaatnya kalau tauhidnya tidak diluruskan. Kalau dia melakukan kesyirikan, tapi ahlaknya baik, nggak apa-apa saya nggak sholat, tapi ahlak saya nggak pernah saya menyakiti orang, nggak apa-apa saya datang kepada dukun, datang kepada paranormal, kan saya nggak pernah merugikan orang lain, saya juga sering ngasih kepada tetangga. Maka ketahuilah kalau seseorang itu bagaimanapun baik amal, akhlaknya, kalau dia melakukan kesyirikan maka tidak akan pernah ada manfaatnya amal itu. La in asyrakta la yahbatana amaluk. Kalau engkau melakukan syirik maka semua amal perbuatan akan musnah termasuk akhlak-akhlak yang baik. Ya. Baik, saat kita angkat kembali satu penelpon sebelum kita angkat dari pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Bapak di mana? Rifai di Cibitung. Pak. Ya, baik, silakan, Pak. Ah, mau nanya ini Pak apa kalau pengurus masjid itu boleh memakan uang intak yang di masjid itu enggak, Pak? Itu saja, Pak ya. Iya, Pak. Pak. Ya, begini ya, kalau memang pengurus itu Allah alam bisawab dia diangkat kemudian dipekerjakan di sana membersih-bersih dan semuanya ya atau mungkin dia diangkat sebagai imam rawatib kemudian juga diangkat sebagai muadzin tetap dan dia waktunya menjaga untuk itu dan sudah disepakati bersama maka insya Allah tidak mengapa sebagaimana juga uh, dilakukan oleh eh, para ulama namun bagi pelakunya kembali kepada niatnya kalau niatnya hanya untuk itu, tentu saja mengurus masjid niatnya untuk dapat bayaran, tentu saja ini merupakan perkara yang yang tercela karena apa? Karena tidak akan diterima oleh Allah amalnya karena dia tidak ikhlas ya karena sebagaimana Nabi sallallahu alaihi bersabda innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa sesungguhnya amal tergantung niatnya dan masing-masing orang dibalas sesuai dengan niatnya Allah Taib. Ada beberapa pertanyaan dari pesan singkat saja kita angkat sebagiannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari uh, Musa di Bogor, Ustaz. Ya. Bagaimanakah caranya membersihkan hati akibat dosa-dosa yang dilakukan secara terus-menerus dan bagaimana agar dapat istiqomah dengan taubat yang kita lakukan, Ustaz? Jazakallah khair. Iya. Pertama, ketahuilah akhil karim, saudaraku yang kucintai karena Allah, bahwa perbuatan dosa itu bisa melahirkan kehinaan bagi pelakunya Ya. Sebagaimana disebut oleh Abdullah bin Mubarak dalam syairnya, "Ra'aitu dzunuba tumitul quluba." Ya. Aku melihat bahwa perbuatan dosa itu bisa mematikan hati. qad yurithu dzulla idmanuha. Dan kadang-kadang mewariskan kehinaan bagi orang yang kecanduan, artinya terus-menerus melakukan dosa-dosa. Ya. Oleh karena itu, segeralah kita bertobat dan minta ampun kepada Allah. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Segera kembali kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan tobat yang tobat yang sebenarnya dengan syarat sebagaimana sudah disebutkan oleh uh, Al Imam Nawawi dalam Riyadhus ya, dan dijelaskan oleh Eh, Muhammad bin Salih Al-Thaymin dalam syarat Radu Salihin pertama ikhlas, yang kedua dia harus menyesal, yang ketiga dia harus apa namanya meninggalkan perbuatan dosa itu, yang keempat tidak boleh kembali pada perbuatan itu dan yang kelima dalam hatinya tidak ada niatan untuk kembali. Ini. Maka kalau kita sudah melakukan syarat-syarat taubat dengan baik, kemudian bagaimana cara menjaganya adalah menjaga kalau kita ingin dijaga sebagaimana Nabi bersabda ih ketika beliau memberikan nasihat kepada uh, Ibnu Abbas ihfadillah yahfadka ihfadillah tajidhu tujahak Ya, ya gulam inni wa'allimuka kalimatin ihfadillah yahfadka. Wahai anak muda, aku aja, akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Dan di sini disebut oleh para ulama menjagamu seperti Ibnu Rajab Hambali dalam Jami'ul Ulumul Hikam beliau mengatakan menjagamu di sini menjaga urusan dunia dan akhirat. Ya. Juga dalam hadis yang lain dikatakan uh, ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in habba ilayya mimma aftartu alaihi ولا يزال عبدي يتقرب إلي بنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره التي يبصر بها ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإذا سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعوذنه perkara atau tidaklah seorang hamba mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai dibandingkan dengan perkara yang telah aku wajibkan kepadanya. dan senantiasa dia menambah dengan yang sunnah nawafil sampai aku mencintainya, mencintainya. Dan kalau aku sudah mencintainya, aku menjadi pendengaran untuk mendengar, menjadi penglihatan untuk melihat, menjadi tangannya untuk mengambil atau memukul, menjadi kakinya untuk berjalan. Kalau dia minta, aku beri. Kalau dia minta perlindungan, aku akan akan aku lindungi. Dan ini menunjukkan Bagaimana caranya kita supaya kita tobat kita ini dari perbuatan dosa itu bisa istiqomah? Maka jagalah Allah, Bagaimana menjaga Allah di sini? Jaga perintahnya. Bagaimana caranya? Caranya lah jaga yang wajib. Ya. Kemudian yang sunnah. Jangan sampai kita memperlihatkan yang sunnah, menjaga yang sunnah, sementara yang wajib kita tidak perhatikan. Allah alam. Baik, saat kita angkat kembali beberapa pertanyaan dari pesan singkat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik. Ya ada pertanyaan yang sama itu kita angkat. saat dalam pencapaian tazkiyatun nufus ada sebagian saudara kita yang uh, beranggapan haruslah kita memakai jalan-jalan atau tarikat-tarikat untuk mencapai pensucian hati. Dan di antara mereka ada yang menjadikan uh, seorang ulama yang ma'ruf atau masyhur yaitu imam Al-Ghazali eh, rahimahullahu taala sebagai salah satu pimpinan atau dalam hal ini tokoh yang diteladani berkaitan tentang kelompok atau tarikat jalan-jalan ini Ustaz. Pertanyaannya apakah benar eh, seharusnya kita memakai tarikah tarekat ini dan apakah benar Al Imam Al Ghazali uh, eh, menganjurkan untuk untuk melakukan yang demikian? Jazakallah khair. Waalaikum. sebagaimana yang kita ketahui bahwa cara tersebut adalah cara-cara tasawuf, cara sufi, di mana cara-cara itu sama sekali tidak diajarkan di dalam Islam. Ketahuilah seperti mereka berzikir dengan Allah, Allah, Allah. Lalu kemudian setelah itu boleh berpikir huwa, huwa. Baru terakhir adalah hu, hu, hu. Nah demikian. Dalam sebuah hadis disebutkan la ta, dari Anas yang oleh Imam Ahmad la taqumus sa'ah wa ala wajhil ardi man qala la ilaha illallah Kemudian hadis dari Anas juga yang oleh Imam Muslim mengatakan Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam la taqumus saah wa ala wajhil ardi man qala Allah Allah. Rawahu Muslim. Tidak akan terjadi hari kiamat sementara di permukaan bumi ada orang yang masih berkata la ilaha illallah. Ini yang dikulai Imam Ahmad. Sementara dari lewat Muslim mengatakan tidak ada atau tidak akan terjadi hari kiamat sementara di permukaan bumi ada orang yang mengatakan Allah Allah. Nah sekarang disebutkan oleh Rasul Islam Ibn Taimiyah ya bahwa tidak boleh kita hanya mengucapkan Allah ya karena itu mutlak ya, ada muqayyad muqayyad muqaddam alal mutlak yaitu la ilaha illallah. Sementara kita lihat orang-orang sufi melakukan hal itu dengan marhalah marhalah tertentu ya seperti pertama syariah kemudian yang kedua torikoh, kemudian yang ketiga hakikah, hakikat. Ya. Maka kalau sudah mencapai pada tingkatan hakikat, ya orang-orang yang sholat itu sudah dianggap wah itu kan masih tingkatan tingkatan syariat. Orang yang puasa demikian. Kalau saya nggak perlu sholat, nggak perlu nggak perlu apa namanya, nggak perlu ibadah yang lain karena sudah mencapai tingkatan hakikat. Terus bagaimana? Lebih hakikat mana dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau bangun malam sampai ditegur oleh Aisyah. Sementara dosamu sudah diampuni yang yang lalu dari yang akan datang. Beliau bangun malam sampai kaki beliau bengkak dan beliau mengatakan tidaklah boleh aku menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak ada ya cara-cara seperti itu. Allah alam. Dan berkaitan apakah Imam Al Ghazali menganjurkan demikian apa ini uh, asal yang benar? Sir? Hmm. atau salah satu tuduhan atau fitnah ini. Allah. alam bisawab. Saya eh, tidak faham itu ya. Yang yang pasti alimah imam ghazali beliau awalnya min, min ahli sunnah kemudian beliau terjebak ke dalam ilmu kalam ya dan beliau akhirnya pada akhir hidupnya beliau melarang orang untuk uh, apa namanya mempelajari ilmu kalam ya seperti kalau nggak salah ini maaf ada kitabnya iljamul awam anil ilmil an ilmil kalam. Ya. Janganlah belajar mukalam ya, untuk orang-orang awam. Itu Allah alam. Kembali kita angkat dari telepon bagi Anda yang ingin bertanya di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ya, dengan siapa Ibu di mana? Dengan Ibu Yana di Cipete. Ya, silakan Ibu. Iya. Enggak pengen nanya, Kak. Iya, Bu, iya. Ya, ya mohon intinya mohon nasihat ya. Iya, iya, Bu. Yang mana supaya bisa menahan diri lebih kuat, ya. yang mana kita itu sering malah diludahin, dicaci maki, iya. disindir, iya. dikata-katain gitu. Iya, iya. Tapi saya yang saya lakukan itu diri hmm. saya sendiri gitu. Iya, iya. Tapi terusnya saya suka nangis, iya. gimana iya. sih caranya? Iya. Ya cuma kasihan aja ke dia yang mana bersama-sama tua gitu iya. kan. Iya. Sudah punya anak, dia gede-gede lah. Iya. Kita mau ninggalin apa sih untuk anak gitu. Iya. iya. Mungkin nasihatnya dengan sangat amat lah iya. ya untuk iya. diri saya sendiri. Iya. Sekian, makasih. Iya. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang saya hormati, Pertama, kembalikan semua perkara kepada yang punya perkara, yaitu Allah Rabbul Alamin. Kalau kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah semuanya akan diberikan jalan keluar. Dengan cara apa? Dengan bertakwa kepada Allah. Jagalah Allah, ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Allah berfirman, "May yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar dari segala persoalannya, persoalan keluarga, persoalan kantor, persoalan di kampung, persoalan di mana saja. Allah akan dengan menjamin mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Syaratnya ini adalah orang bertakwa kepada Allah. Kemudian jawab syarat adalah Allah memberikan jalan keluar dari persoalan kita yang ada dan kita bersabar dan bersabar ya karena uh, apa namanya sabar itu Allah innallaha ma'as sabirin bahwa Allah bersama dengan orang sabar. Apa maksudnya sini? Pertolongan Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Sebab kalau kita misalkan mengikuti uh, apa namanya hawa nafsu dalam menyelesaikan berbagai macam peran apapun saja, maka fil akhir ya hasilnya adalah pasti penyesalan dan penyesalan. Tapi kalau kita kembalikan kepada Allah, berdoa kepada Allah, kepada orang-orang yang menyakiti kita, karena hati mereka berada di antara jari dua jemari apa di antara jari jemarinya Allah. Ya. Kapan Allah mau membalik maka akan terbalik. Berapa banyak musuh-musuh yang memusuhi Nabi SAW pada akhirnya menjadi sahabat-sahabat beliau yang membela beliau, yang mencintai beliau dan seterusnya ya. Maka e, kami sarankan, kami nasihati agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jagalah hak-hak Allah, maka Allah akan menjaga kita. Dan yang kedua kita bersabar. Jangan sampai kita terburu-buru dalam menunggu doa dikabulkan karena doa kita pasti dikabulkan. Ud'uni astajib lakum. Doa mintalah kepadaku maka pasti akan aku kabulkan kata Allah. Kalau tidak dikabulkan seperti yang kita ini yang kita minta maka disebutkan dalam hadis entah nanti disimpan di akhirat atau kita dibebaskan oleh Allah diselamatkan dari sebuah musibah. Itu ya. Allah alam Baik, Ustaz, kita angkat kembali dari telepon. Ya, penanya selanjutnya di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa di mana? Dari Fitria di Ciledug. Silahkan. Uh, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam Uh, ini yang anak tanyakan uh, it, uh, di antara yang menyebabkan hati keras itu selain dosa dan maksiat ada hal lain atau tidak Pak Ustadz? Lalu yeah. bagaimana kita tahu hati kita tuh sedang keras gitu Pak Ustadz? -hmm. Iya, yeah, dan yeah. apakah uh, dari hati keras itu menuju yang hati yang lembut itu membutuhkan proses lama atau tidak? Itu aja Pak yeah. Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man serot hasanatuhu wasa'at husayyatuhu fahuwa mu'min rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa Ibnu Abi Ansim wa Al Albani barang siapa yang perbuatan baiknya itu membuat dia senang atau perbuatan jeleknya membuat dia itu sakit, membuat dia itu sedih, maka itu pertanda dia itu imannya sempurna atau imannya baik atau imannya sempurna. Fahuwa mu'min, dia orang beriman. Ya maknanya di sini imannya sempurna ya tanda-tanda keimanan namun ya kalau orang itu ketika dia ketinggalan dari perbuatan baik terutama yang diwajibkan oleh Allah seperti sholat ya dia tidak sholat kemudian tidak merasa sesuatu yang menyakitkan tidak merasa ada sesuatu yang kehilangan Kemudian dia ketika melawan kepada orang tuanya karena itu perbuatan dosa, dia tidak pernah merasa menyesal dan tidak pernah merasa berdosa, maka ketahuilah itu tanda-tanda hatinya sudah mulai membeku dan mengeras. Ya. Jadi tanda-tandanya kalau orang itu sudah sulit untuk menjalankan kebaikan, maka ketahuilah hatinya sudah mulai mengeras di samping perbuatan dosa-dosa yang yang dilakukannya. Ya. Oleh karena itu perhatikan ya kalau kita senang menjalankan kebaikan senang ketika bisa memberikan uh, sodako kepada fakir miskin senang ketika bisa memberikan bantuan kepada orang tua karena memang dia lebih berhak lebih utama untuk kita bantu ya sebelum yang lain ya karena sodako kepada kerabat ya itu dua dapat dua pahala ya pertama silah yang kedua adalah pahala sodako menyambung silaturahim dan yang kedua pahala sodako dan senang, nah ini menunjukkan bahwa hati kita apa namanya keimanan-keimanan e, bersemi dalam dalam hati kita. Namun ketika seorang itu enggan melaksanakan kebaikan dan dia tidak pernah merasa bersedih ketika di depannya ada tontonan-tontonan yang diharamkan Allah Eh, bahkan dia menikmati dan menikmati maka ketahuilah itu tanda-tandanya hatinya sudah mulai me membeku sebagaimana tadi Nabi bersabda man hu hasanatuhu Wasa'at hu fahuwa mu'min barang siapa yang mem membuat senang perbuatan baiknya atau senang berbuat baik dan sedih ketika dia berbuat jelek ketinggalan sholat berjemaah bagi laki-laki merasa sedih ya kemudian bagi seorang akhwat wanita ketika uh, apa namanya tidak bisa ma maaf barangkali uh, dihalang-halangi oleh keluarganya untuk menutup aurat dia merasa sedih kemudian lari kepada Allah tanda-tanda berseminya iman dalam dada kita Allah alam Ya, satu lagi saya yang tadi ditanyakan apakah butuh proses yang cukup lama atau tidak kembalinya hati ini kepada jalan yang benar Ustaz. Ya. Kembali kepada kita melihat ya karena apa namanya tanda-tanda zahir kalau kita memang sudah bisa menjalankan perintah-perintah Allah dengan baik kemudian dan kita senang mengerjakannya kemudian kita bisa menjalankan apa meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah kemudian ketika kita terjerumus ke dalamnya kita sedih dan segera kembali kepada Allah maka ini tanda-tanda bahwa hati seorang itu bersemai keimanan ya keimanan yang yang yang yang baik keimanannya dalam dalam hatinya bukan berarti tidak beriman ya jangan salah faham di sini kalau orang menjalankan kejelekan kemudian e, senang kemudian dia meninggalkan kebaikan tidak sedih kemudian tidak dikatakan beriman lihat secara terperinci kalau kebaikan di sini meninggalkan tauhid kepada syirik maka dia tidak beriman ya tapi kalau dia hanya meninggalkan kewajiban yang lain, ya, selama dia tidak menghalalkan itu, maka masih dikatakan sebagai orang beriman. Dan prosesnya eh, kembali kepada masing-masing, ya, terutama ketika dia bisa mengerjakan kewajiban-kewajiban yang sudah dibebankan oleh Allah dengan baik, dengan senang hati, ya, kemudian meninggalkan maksiat, menunjukkan pulihnya hati kita. Allahu a'lam saya bisa kita angkat kembali dari telepon di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa Bapak di mana? Dengan Abu Asma Aidin di Cibitung. Baik, silakan Pak. Uh, dengan Ustaz Pak. Uh, eh, iya, iya, iya. Uh, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini akan tanyakan. Ya. Yang pertama, bagaimana cara atau sikap kita mengobati penyakit putus yang menimpa kepada teman dekat kita ataupun ya, ya. diri kita sendiri? Itu saja Ustaz. Terima ya. kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, al-iman ini termasuk aqidatu ahli sunnati wal jamaah. Al-iman yazidu wa yankus. Yazidu bitta'ah wa yankusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan perbuatan maksiat. Maka orang yang futur dalam malas beribadah, orang yang futur malas untuk tolabul ilm karena kunci dari segalanya tolabul ilm untuk mengetahui kebaikan yang yang banyak sekali dari dari ilmu kalau dia udah males untuk menuntut ilmu ya males tentu saja untuk ibadah yang lain karena nggak ngerti fadail keutamaan utama ibadah-ibadah yang lain nah bagaimana cara mengatasinya ya diantaranya adalah ya pertama tentu saja kita uh, senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah ya hidayah ya ihdinas siratal mustaqim senantiasa di atas hidayah yang yang kedua hendaklah dia berteman dengan memilih teman-teman yang baik ya karena sebagaimana firman makna dalam hadis Nabi SAW disebutkan bahwa almaru ala dini khalilih ya bahwa seorang itu tergantung agama seseorang itu tergantung kepada agama temannya kalau dia itu berteman dengan orang yang baik insyaallah menjadi baik. Ya, kalau tidak memilih teman maka akan uh, futur ya. Dan kunci apa namanya? jalan yang paling baik futur adalah mendatangi majelis ilmu. Ya, mendatangi majelis ilmu karena di situ banyak barokah dalam majelis ilmu ya. Dan termasuk jalan mendekatkan diri kepada Allah yang yang diantara yang baik untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Baik, saat kembali kita angkat dari pesan singkat Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Ustaz, uh, pertanyaannya Apakah sifat malu yang berlebihan itu merupakan suatu penyakit dalam hati Ustaz Dan bagaimana menyikapinya? Jazakallah khair ya. Uh, pertama, malu ada tempatnya ya. Memang uh, al-haya subatun minal iman sebagaimana Nabi bersabda uh, apa al-iman situn uh, al-iman bid'un wa situna syu'bah afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit wal haya syu'batun minal iman bahwa iman itu kurang lebih 68, 69 atau 70 cabang dalam yang lain yang paling utama adalah kalimat la ilaha illallah Kemudian yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan dan malu bagian dari iman. Namun kalau dia malu ya berbuat baik seperti sampai malu untuk sholat berjamaah ke masjid, malu untuk bersodako, malu begini. Nah ini bukan bukan malu yang sesuai dengan dengan apa namanya dengan apa yang dituntun oleh Islam. Ya tentu saja hal yang berlebihan tidak pada tempatnya tidak tidak baik. Ya bukan bukan seperti itu malu yang berlebihan ada orang yang mengatakan saya malu datang ke masjid. Ada pernah mengatakan pada saya, kenapa nggak sholat, nggak mau sholat ke, e, ke masjid berjamaah? Alasannya adalah <laughs> saya malu, ya, saya malu, ya. Ini. Hey. Ya, bagi para pendengar yang lain silakan Anda bisa menghubungi di telepon 8236543. Kita akan berikan ya 10 menit lagi bagi Anda yang mungkin punya pertanyaan yang berkaitan tentang materi kita pada sore hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ya. wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? E, dengan Pak Sentoro di Tambun, Pak. Baik, silakan, Pak. E, Pak mau tanya kalau iya. Eh, saya pernah membaca Red Solihin ya, jilid 2. Iya, Red Solihin. Halaman 8. Iya. E, Rasulullah pernah lihat sholat orang sholat yang e, saru, e, kainnya di bawah mata kaki. Iya. butuh lagi kamu. Hmm. Wudhu lagi kamu, wudhu lagi sebut tiga kali. Kenapa Kenapa kok suruh wudhu, wudhu ya Rasul? Hmm. Dia Allah tidak menerima sholatnya orang yang di bawah mata kaki. Hmm. Sarungnya di bawah mata kaki. Nah, sekarang saya pertanyaan saya, pertanyaan saya Ustaz. Bagaimana kalau saya berjamaah di masjid hmm. yang ketahuan itu eh, bid'ahnya Pak Ustaz? Bid'ahnya dia dia nggak mau pakai jogot, Dia tidak mau karena karena dianggap teroris. Yeah. Nah, terus termasuk uh, di, di bawah mata kaki itu. Iya. Nah, terus eh, tindakannya <laughs> sudah sudah ketahuan kan tindakannya kebidahnya dinasihati tidak mau. Iya. Ya misalnya kayak mulut Nabi. Iya. Uh, terus uh, kalau kalau hmm. kalau misalnya uh, subuh juga kunut kunut sama-sama tikir salaman sama-sama. Iya. Jadi gimana Ustaz? Iya. Gimana? Baik, baik, baik ya. Iya. Jazakallah khair ya. Uh, Pertama, ya ini berkenaan dengan masalah melihat uh, kesalahan ya atau kemungkaran. Ya pertama, sebagaimana disebut oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin ketika beliau memberikan penjelasan terhadap dalam hadis man ra'a minkum fal yughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bilisani fa illam yastati' fa biqalbi fa dzalika iman. Barang siapa melihat kemungkaran maka adalah rubah dengan tangannya kalau dia tidak mampu dengan lisannya kalau tidak mampu dengan hatinya. Dan itu selemah-lemahnya iman. Nah, di sini mungkaron di sini jelas sesuatu yang mungkar, bukan perkara uh, al-mukhtalaf fihi baina ulama, bukan perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Jelas-jelas ini yang mungkar, ya. Kemudian kalau memang sudah jelas-jelas itu mungkar, ada torikohnya, ada ada caranya. Ya. Uh, ini panjang kalau kita berbicara, tapi singkatnya adalah kalau memang kita mampu melihat maslahat dan mafsadah ya lihat ketika seorang yang kencing di masjid seorang badui seorang orang gunung kencing di masjid kemudian para sahabat mau memukul orang itu ya jelas ini kemungkaran tidak diragukan lagi kemudian Nabi menghalangi jangan biarkan dia kencingnya seperti apa selesaikan dulu kencingnya ya nah, setelah itu beliau minta air kemudian disiram ya ini menunjukkan dari apa namanya eh, istifadah fi babil fik dalam bab fikih bisa istifadah kalau ada kencing cukup disiram seperti itu ya ada kencing di atas tanah atau di atas masjid ya ini kemudian baru disampaikan oleh Nabi Alaihi Wasallam bahwa di masjid tempat membaca Al-Quran, tempat sholat, bukan tempat untuk untuk kencing. Nah ini para ulama mengambil istifadah dari sini bagaimana caranya untuk mengingkari satu kemungkaran ya. Sebab seandainya para sahabat itu memukul sementara orang ini dalam keadaan kencing, kencingnya bisa lari sambil kencing atau dia berantem melawan sambil kencing sehingga air kencing bisa meluas kemana-mana. Jadi nah, apa menyebabkan kemungkaran lebih meluas. Kemudian dalam nasihat maka ingatlah uh, pesan Al-Imam beliau mengatakan ya insyaallah kurang lebih begini, tughmiduni binis hukafim firadi wa janibin nasihata fil jamaah. Ya, lianna النصيحة لأن فيها نوع من التوبيخ إلى أرض اجتماعه satu nasihat memperbaiki aku dikala aku sendiri dan jangan nasihat aku di depan orang banyak karena itu merupakan salah satu jenis menjelek-jelekkan dan aku tidak suka mendengarnya. Nah, maka di sini dalam nasihat juga kita harus perhatikan. Harus ada dalam hati itu al-mahabbah, rasa cinta. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi fil khair." Tidaklah sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri dalam kebaikan. Nah, ini Nah kalau memang sudah disahati begini sudah nggak bisa dengan baik sudah ya sudah ya bukan bukan tanggung jawab kita ya sebab kita hanya bisa memberikan namanya hidayatul irsyad ya adapun hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah berfirman innaka la tahdi man ahbabta Allah yahdi man yasha sesungguhnya engkau uh, apa tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai, tapi Allah yang memberikan petunjuk. Apa itu namanya? Hidayatut taufik. Dalam ayat lain katakan innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau pemberi petunjuk ke jalan yang lurus. Nah, ini hidayah apa? Hidayatul irsyad. Menyampaikan seperti dai, ustaz dan seterusnya. Kita memberikan nasihat, hanya menyampaikan adapun orang menerima atau tidak maka itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah. Allah. Ya, kita angkat kembali mungkin satu penelpon terakhir saja ya. dan kita angkat satu pesan singkat terakhir. Assalamualaikum. Halo. Halo. Ya, assalamualaikum. Ya, ini saya mau nanya Pak Ustaz. Ya, dengan siapa Bapak di mana? Dengan Adas di Kebaran Baru. Saya silakan Pak. Nah, ini Pak mau nanya kalau obatnya orang sakit itu diterima nggak Pak ya? Oh, Itu saja Pak. Eh, Tau, taubatnya orang yang sakit ya? Sakit orang sakit Pak. terus yang kedua kalau sering didatangin jamaah-jamaah yang tabligh itu gimana itu Pak hukumnya Pak? Jadi iya. saya kan saya ini cinta kepada ini nih Pak. Surat atau jamaah ini. Ya itu saja Pak ya? Iya Pak. Iya, jazakallah khair Pak pertanyaannya. Ya. Ya pertama, tobat itu tidak akan ditutup kecuali matahari terbit dari barat alias sudah uh, kiamat. Kemudian yang kedua, tobat tidak akan ditutup kecuali bagi seorang yang sudah nyawanya berada di kerongkongan ya lihat sakitnya kalau sakitnya sudah nyawa di kerongkongan malah tobat dia terima tapi kalau sakitnya masih sakit masih bisa uh, makan masih ya katakanlah cuma berbaring saja dan sadar semuanya di mana orang tersebut masih punya kewajiban untuk menjalankan sholat kalau sudah masih punya kewajiban untuk menjalankan sholat ya tentu saja kalau dia benar-benar bertobat dengan taubat nasoha pasti diterima oleh Allah subhanahu wa taala innahu huwa tawwabur rahim ya. Ya, Ya. Dari pesan singkat kita angkat yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi iya, wabarakatuh. Iya, berkaitan tentang sabar Ustaz, terhadap gangguan atau kejahatan yang kita terima dari orang lain. Ya. Pertanyaannya apakah ada batas kesabaran itu Ustaz? Ya. Jazakallah khair. Iya. Ya, dalam sebuah hadis yang maknanya bukan orang yang kuat itu orang yang bisa mengalahkan orang lain dengan fisiknya tapi orang yang kuat adalah uh, apa namanya alladzi yamliku nafsahu, orang yang bisa menguasai dirinya indal ghadab ketika dia itu marah, ya. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, yaitu. Jadi memang yang namanya sabar itu uh, akan berakhir dengan kebaikan, ya. Namun kalau sampai misalkan kita dipukul kemudian memang kita bisa mencegahnya, ya kita cegah. Ya, karena uh, ada hadis yang menunjukkan ketika eh, Nabi bersabda unsur ahok zaliman au matluman tolonglah saudaramu yang uh, berbuat dolim dan yang didolimi nah di sini kalau seandainya orang yang didolimi para sahabat bertanya kalau yang didolimi iya tapi oleh yang mendolimi bagaimana nah, di sini menunjukkan bahwa orang yang di apa namanya yang didolimi nggak nggak bisa kita bersabar kemudian yang mendolimi terus menerus mendoliminya tapi kita cegah ya artinya selama apa namanya eh, kita bisa mencegah orang yang menganiaya kita dan apa namanya tidak menimbulkan mafsad yang lebih besar ya kita boleh untuk melakukannya namun lihat ya kalau memang kita bersabar diam tanpa melawan itu lebih banyak masalahnya maka itu kita lakukan dan kalau kita misalkan mengadakan katakanlah ya perlawanan ya dengan ucapan maupun dengan ini sesuai dengan apa namanya dengan kadarnya ya maka ya dibolehkan ya sebagaimana sebut dalam satu ayat Allah alam satu lagi yang terlewatkan saat tadi penanya kita di kebayoran baru apabila tadi uh, orang tuanya atau kerabatnya yang sakit kemudian dia bertobat kan insya Allah akan diterima taubatnya hmm. selama dia masih sadar dan hmm. makan kewajiban hmm. dan apabila dia menyukai atau senang kepada salah satu jemaah-jemaah yang memang dilihat para ulama menyelisihi sunnah ya. apa yang seharusnya kita lakukan Ustaz? Iya. Ya kita memberikan nasihat ya ketika apapun secara umum ketika kita melihat saudara kita terjerumus kepada sebuah kesalahan dan itu sudah kita yakin bahwa itu salah adinun nasihah bahwa agama itu adalah nasihat maka kita berikan nasihat dengan kemudian jangan lupa kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala karena doa ini merupakan eh, senjata ampuh bagi orang beriman ya ada hadis meskipun di situ ulama memperbincangkan derajatnya namun doa ya adalah merupakan Eh, perkara yang penting ya doa awal doa awal ibadah doa adalah ibadah kita doakan semoga eh, saudara kita atau orang tua kita orang-orang yang kita cintai mereka senantiasa berada di atas bimbingan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu mungkin pertanyaan dan jawaban yang terakhir sebagai satu kesimpulan akhir saat mengakhiri kajian kita sore hari ini. Tafadhol. Ya. Baiklah, eh, kesimpulan dari kajian kita pada sore hari ini Pertama adalah hati seseorang menunjukkan kualitas orang tersebut. Kalau hatinya baik, maka semuanya jadi baik. Kalau hatinya rusak, maka rusaklah semuanya. Dan yang kedua adalah yang menyebabkan rusaknya hati adalah perbuatan dosa. Ya. Kemudian perbuatan dosa baik yang bersumber dari syubhat maupun dari syahwat. Yang ketiga adalah uh, ketahuilah bahwa orang-orang yang sudah dinyatakan masuk surga oleh Allah subhanahu oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam seperti sahabat, 10 sahabat terutama Abu Bakar, Umar, ya, Utsman dan Ali dan yang lainnya, mereka sebagaimana tadi sudah disampaikan, kami sampaikan, mereka tetap merasa takut hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita? Kemudian yang terakhir di dalam kita untuk tazkiyatun nufus, maka sudah ada manhaj salafus soleh dalam hal ini. Jangan kita mengambil jalan yang lain, ya. Qul hadi sabili ad'u ala basiratin ana wa manittaba'ani. Inilah jalanku yang aku seru kepadanya dan orang-orang yang bersamaku di atas basir, di atas ilmu. Maka atas ketunufu semuanya, semuanya sudah ada dalam Islam ini tidak perlu mengambil dengan yang lainnya. Ya, dengan yang lainnya karena Islam sudah sempurna. Taruk tukum alal mahajatil bayudha. Lailuha kana hariha la yazigu anha illa halik rawahu Ahmad. Aku tinggalkan kalian dalam keadaan terang benderang, semuanya jelas sehingga malam seperti siangnya tidaklah menyimpang kecuali akan binasa termasuk dalam mengobati hati ini kita tidak perlu mengambil dari cara-cara yang lain sudah ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah dan perjalanan salafus saleh Allahu a'lam bisawab وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين